Ketika dia parkir di masjid, dia nikmat. Banyak orang sekarang salah paham. Kalau sakit, azab. Kalau rezeki macet, azab. Kalau anak, azab. Bukan itu azab. Azab itu apa? Punya harta, tapi tidak bisa menyampaikan kepada amal soleh. Mobil mewah, Mercy, BMW, mahal, tapi tidak pernah parkir. Di mana parkir? Di mana parkir? Di semua ketika dia parkir di masjid itu kenikmatan yang luar biasa al-markabul hadi yang mengantarkan kita ke tempat rumah ibadah yang mengantarkan kita duit banyak kemana diantarkannya liburan ke Bali berjemur orang barat berjemur dia putih tak bercorak berjemur di pantai ini lengkap lengkap berjemur dia bawalah duit yang banyak itu ke Al-Madinah Al-Munawwarah